Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang Al-Quran Kalamullah. Bahwasanya akidah al-sunnah wal jamaah sepakat mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Kita baca sekali lagi ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah. Wa yakulun Al-Quran kalamullah gharu makhluk. sunnah wal jamaah, imam-imam alil hadis mereka mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Wa annahu kaifama yusarraf bi kiraatil qari'i lahu wa bilafzihi wa mahfudan fil masahifi ghairu makhlukin. Al-Quran bagaimanapun ya dia dibaca, ditulis tetap dia sebagai firman Allah, sifat Allah bukan makhluk. Ya, kata beliau, kaifama yusarraf bi kiraatil qari' ketika dia dibaca oleh seseorang maka ayat-ayat yang keluar itulah kalamullah wa mahfudan fil masahif demikian pula yang tertulis di dalam mushaf itulah kalamullah ghair makhluk bukan makhluk wa man qala bi khalqil lafzi bil quran yuridu bihil quran fahuwa qad qala bi khalqil quran dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku dan dia maksudnya adalah sebetulnya Al-Qur'an ya maka dia telah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ikhwani fillah rahimani wa sudah kita eh, jelaskan panjang lebar kemarin. Yang pertama sepakat ya Al-Sunnah mengatakan sejak zaman sahabat sampai detik sampai hari kiamat mengatakan Al-Qur'an kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk ya dan dia bukan makhluk Bahkan sepakat ulama mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ya, sebagaimana kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa innal Qur'an kalamullah minhu bada biqaulan bila kaifiyatin. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah, darinya lah berasal. Itu adalah ucapan Allah dan kita ya tahu bagaimana Allah berbicara. Was, kemudian beliau mengatakan wa anzalahu ala rasuli wahyan wa saddaqal mu'min ala dzalika haqqan wa aikanu annahu kalamullah bil haqiqah wa laisa ka kalamil barriyah. Beliau mengatakan dan Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah diturunkan kepada Rasul sebagai wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu dibenarkan oleh orang beriman dan semua orang beriman meyakini Al-Qur'an adalah kalam Allah bil haqiqah secara hakikat ya dan tidak serupa dengan ucapan makhluk. Kemudian Imam Tahawi meneruskan, "Faman sami'ahu fazama annahu kalamul bashar fakot kafar." Barang siapa mendengarkan Al-Qur'an kemudian dia meyakini itu sebagai ucapan manusia, maka dia telah kafir. Ya. Dan sudah kita jelaskan, ini hukum secara apa? Umum. Adapun individu-individunya perlu diperinci terlebih dahulu apakah bisa difonis kafir atau tidak dan itu adalah hak para ahli ulama ya. Namun secara umum barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, barang siapa mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia, maka dia telah kafir. Kemudian Imam Tahawi mengatakan wa qaddamahullah wa abahu wa au'adahu bisakar. Allah Subhanahu wa taala mencela dan mengancam Orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. Lewat firmannya, Sa'uslihi sakar, Aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Ini adalah ancaman dari Allah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran ucapan manusia, dia diancam masuk neraka sakar. Dan ini adalah ucapan orang musyrikin jahiliyah. Coba antum lihat dalam soal mudathir. Orang-orang musyrikin mengatakan, In hadza illa qaulul basar, sa'uslihi sakar. Ketika orang-orang musyrikin mengatakan tidak Al-Quran itu ucapan manusia, maka Allah mengatakan sauslihi sakor. Aku akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka sakor. Ini yang harus kita yakini. Dan ini adalah salah satu tugas ulama untuk mengkantor, untuk membantah kelompok-kelompok sesat di antara kelompok ya al mutazila atau kelompok Jahmiyah ya yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk ya. Dan sekali lagi, banyak kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah kalamullah. Eh, dan ini pembahasannya sangat panjang lebar. Eh, kalau kelompok Syiah Rafidah, mereka meyakini Al-Quran telah diselewengkan. Namun ada juga kelompok-kelompok yang lain yang juga tidak jauh beda sesatnya dari kelompok Syiah Ar-Rafidah. Eh, ya, makanya fokus dakwah di sunnah bukan hanya Syiah Rafidah, masih banyak juga kelompok-kelompok sesat yang yang lainnya. Meskipun yang paling berbahaya di antara rafidah, akan tapi jangan melupakan masih banyak kelompok-kelompok sesat yang lain yang harus di digarap, ya, harus dijelaskan kepada umat kesesatan mereka. Di antaranya kelompok Al-Jahmiyah, kelompok Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Ikhwani fillah rahimani wa Rasul SAW bersabda, "Inna hadzal il yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Sesungguhnya ilmu agama ini disel- selalu dibawa oleh para ulama yang udul, yang adil. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Tugas mereka untuk meniadakan penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Wanti halal mubtilin. Membantah jalannya orang-orang yang di atas kebatilan. Wa ta'wilal jahilin. Dan takwilnya orang-orang yang yang bodoh, yang jahil. Makanya Para ulama tidak tinggal diam. Ketika kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk, maka mereka segera mengkantor membantah. Ya, dengan mengatakan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Dan mereka tentunya membawakan apa? Hujah-hujah yang yang sangat kuat. Ya. Kemudian kelompok Jahmiyah, ya, kelompok Mu'tazilah, atau kelompok Jahmiyah khususnya, ya, seperti yang kita katakan kemarin, ya, mereka buat tipu daya lagi, lebih halus. Mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk ya. Tidak terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk karena sudah dikantor habis-habisan oleh ulama al-sunnah. Mereka cari cara yang lebih halus lagi. Maka inilah bahayanya al bidah. Ya, mereka ini terkadang apa? Pakai jalan yang yang tidak terasa bahwasanya kaum muslimin telah diracuni oleh oleh mereka. Ya. Kemudian Al-Sunnah pun sepakat ya mengatakan bahwasanya harus dibedakan. Bacaan Al-Qur'an ya, itu ada dua maksudnya. Kalau yang dimaksud itu adalah lantunan ayat-ayat yang keluar atau ayat-ayat itu yang dibaca, ini adalah kalamullah. Adapun suara orang yang membaca itu makhluk. Sebagaimana Al-Qur'an dalam mushaf, ayat-ayat yang tertulis itulah kalamullah. Adapun tinta yang dibuat nulis, kertas ya dibuat nulis itu semuanya adalah makhluk ya maka sekali lagi ini perincian dari para ahli ulama ya kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala untuk mencegah masuknya akidah sesat tersebut ya beliau menutup semua pintu pembahasan masalah ini dengan mengatakan man qala lafzi bil Qur'an fahuwa jahmiyun atau man qala lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa jahmiyun Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku itu makhluk, maka dia adalah anggotanya Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi. Dan barang siapa mengatakan bukan makhluk, dia adalah ahli bid'ah. Karena apa? Ini ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat, para tabi dan tabi tabi'in. Dan itu adalah ucapan yang akan menjatuhkan kaum muslimin kepada ucapan yang kufur. Yaitu Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ini Imam Ahmad ya untuk menutup semua pintu Jahmiyah, beliau mengatakan seperti seperti itu. Jadi ini harus dipahami, ya cukup kita mengatakan Al-Qur'an adalah kalam Allah bukan makhluk. Dan ulama juga sempat membantah orang-orang yang mudabdab, yang pelintan, yang gak tegas, ya. Ada sebagian orang mengatakan Al-Qur'an adalah kalam Allah, titik, ya. Tidak ditambah dengan apa? bukan makhluk. Ulama pun ya menegaskan harus tambah ghairu makhluk, bukan makhluk. Karena apa? Ada kelompok-kelompok sesat yang mereka mengatakan Al-Qur'an kalam Allah. Akan tetapi ya, mereka meyakini kalam Allah adalah apa? makhluk. Ya. Maka harus betul-betul ada ketelitian apalagi dalam masalah al-aqidah. Eh, maka sekali lagi zaman apalagi zaman fitnah seperti ini harus ada ketelitian Ya, jangan tertipu dengan slogan-slogan yang ada, ya, dengan propaganda-propaganda yang ada kelihatannya bagus, indah, harus diteliti apa dalamnya, apa isinya, ya. Maka di sini juga ulama salah mengajarkan kepada kita. Ketika ada ucapan seperti tadi, ya, lafzi bukan makhluk diperinci lagi. Ya, kemudian juga ketika ada orang mengatakan Al-Qur'an kalamullah titik, maka ulama mengatakan tambah gharu makhluk. Ya, karena apa ada kelompok-kelompok al-bidah yang mengatakan Al-Quran adalah Allah betul. Cuma kalam Allah kata mereka adalah makhluk. Di antaranya kelompok As'ariyah. ya. Mereka meyakini seperti yang sudah kita sampaikan bahwasanya Allah punya sifat kalam. Cuma kalam Allah bila harfin wala sautin. Yaitu kata mereka sebetulnya Allah itu nggak berbicara. Ketika Allah berbicara kepada Jibril, Jibril yang paham apa yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Naudzubillah min Allah bisu. Itu lazimnya ucapan mereka. Lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk yang berbicara jatuh kepada apa? Penyerupaan ya kepada makhluk yang bisu. Lebih ya kecil lagi. Naudzubillah min dalik. Dan kelompok Asy'ariyah juga di antara kesesatannya mengatakan Al-Qur'an itu kalam Allah. Cuma apa mana kalam Allah itu? Kata mereka ibarah an kalamillah atau Al-Quran adalah ibaran kalamillah. Ya, kalau mungkin bisa kita katakan, ya, kita terjemahkan bebasnya, itu adalah ya kopas dari kalamullah. Eh, kopian dari kalamullah. Bukan kalamullah secara asli. Itu menurut kelompok As'ariyah. Ya. Maka kata pak ulama, tidak ada bedanya mak, dengan ucapan apa kelompok Mu'tazilah. Yaitu mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Sama-sama bukan kalamul, kalamullah. Ya, makanya sekali lagi harus kita teliti terhadap ucapan kelompok-kelompok sesat yang ada meskipun lafadznya sama akan tapi makna yang diinginkan oleh ahli sunnah dengan yang diinginkan oleh bidah terkadang apa berbeda ya, maka harus betul-betul kita teliti dan kita kembali lagi kepada akidah salaf ashabil hadis kita merujuk kembali terus kepada ucapan para ulama ahli sunnah wal jamaah agar kita tidak tersesat ya disesatkan oleh kelompok-kelompok ahli bijak yang mereka terkadang ya main cantik, ya main halus. Ya kita nggak sadar kalau sudah apa masuk ke dalam perangkap mereka harus ada kewaspadaan, ketelitian. Kemudian kita membahas kemarin tentang fitnah ya atau tuduhan keji terhadap Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Imam Bukhari, Imam Al Sunnah wal Jamaah, Imam Alil Hadis, Beliau dituduh mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa? makhluk. Ya ini sudah kita sampaikan ini adalah ucapan yang yang dusta. Bismillah. Makanya kita harus betul-betul sekali lagi waspada, berhati-hati, tidak tergesa-gesa menerima semua ucapan manusia apalagi tuduhan-tuduhan terhadap para ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau terhadap dai-dai yang membela dakwah as-salafiyah al-sunnah wal jamaah. Memang inilah ya dunia penuh dengan ujian dan cobaan. Jangankan kita, jangankan ulama, Ar-Rasul SAW tidak luput dari tuduhan, dari isu miring dan lain sebagainya. Maka harus ada ya kehati-hatian. Kita baca lagi ucapan pentahqiq Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Manan al khumayyiz di sini dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita baca dari paragraf tengah itu. Ila angkal Al-Bukhari alam bihadin mas'alah wa aula bisawafiha min jami'i man khalafahu. Imam Bukhari rahimahullah beliau lebih paham tentang masalah ini. Masalah Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ya. Dan ucapan beliau lebih tepat dibandingkan semua yang menyelisih beliau. Wa kalamahu awdah wa amtan min kalami Abi Abdullah. Bahkan kata Imam Muqayyim rahimahullah, ucapan Imam Bukhari lebih jelas dan lebih kuat dibandingkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala, ya. Fa'inal Imam Ahmad sadda zari'ah. Imam Ahmad rahimahullah beliau menutup semua pintu ucapan kelompok Jahmiyah tadi. Haitsu man'a itlaq lafzil makhluk nafyan wa isbatan ala lafzi. Beliau tidak ya menafik kan secara mutlak atau beliau menafikan secara mutlak dan beliau tidak menetapkan secara mutlak seperti tadi Imam Ahmad dengan tegas mengatakan barang siapa mengatakan bacaan al quran ku makhluk maka dia kelompok Jahmiyah dan barang siapa mengatakan bukan makhluk dia kelompok alil alil bidah ya Imam Ahmad di sini sekali lagi tujuannya untuk menutup pintu ucapan tersebut ya karena ucapan bacaan al quran ku itu bukan makhluk itu mengandung kemungkinan ya Al-Quran yang merupakan kalam Allah atau suara orang yang membaca. Ada dua kemungkinan. Maka ditutup sekalian oleh Imam Ahmad. Jangan mengatakan itu. Kalau engkau mengatakan bacaan Al-Quran itu makhluk, itu adalah kelompok Jahmiyah. Kalau mengatakan bukan makhluk, itu kelompok Al-Bidah. Karena tidak pernah diucapkan oleh para as-salafus saleh. Ila anqal walladhi qasadahu Ahmad anna lafdha yuradu bi amran karena Imam Ahmad ketika mengatakan bacaan Al-Qur'anku itu ada dua kemungkinan. Ahaduma al-malfud nafsuhu wa huwa ghairu maqdurin lil abd wa la lahu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kata-kata bacaan Al-Qur'anku itu adalah ayat-ayat yang keluar daripada ya bacaan orang tersebut. Ini adalah kalam Allah. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, kaidahnya bahwa setiap ucapan disandarkan kepada siapa? Hah? Yang pertama kali mengucapkannya. Eh, seperti kalau ana membacakan hadis, ya innamal amalu bin niat, maka secara eh, spontan antum mengatakan ini adalah ucapan siapa? Ar Rasul saya salah. Ya, al kalam sebagaimana kata Imam Tahawi tadi, min hubada, darinya lah dia berasal. Maka kalam Allah, ya Al-Qur'an adalah kalam Allah karena dari Allah ya berasal. Fa itlaqul khalqi ala lafzi qad yuhimul ma'nal aw uh, asani atlafud bihi wal ada'lahu wa fi'lul abdi. Kemungkinan yang kedua, kata-kata bacaan Al-Qur'anku adalah ya suara yang keluar dari orang tersebut. Dan ini adalah apa? makhluk ya. Makanya harus ada perincian. Fa itlaqul khalqi ala lafzi qad yuhimul ma'nal awal wa huwa khata'un. Ya, kalau ada orang mengatakan bacaan Al-Qur'an adalah makhluk, bisa jadi itu yang dimaksud adalah kalam Allah, sifat Allah. Ini adalah batil, kufur. Fa itlaqun nafil khalqi alaihi qad yuhimul ma'na tsani faman ul faman al itlaqain. Ya, ada kalau mengatakan bacaan Al-Qur'anku itu bukan makhluk, bisa jadi yang dimaksud adalah ayat-ayat yang keluar. Maka Imam Ahmad menutup dua pintu eh, kelompok Jahmiyah tersebut dengan eh, membantah, mencela orang yang mengatakan bacaan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk ditutup oleh Imam Ahmad rahimahullah. Cukup kita mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Ya. Wa Abu Abdullah Al-Bukhari mayyaza wa fassala wa ashba al-kalam fi dalik wa farraqa baina maqama bil rabb wa maqama bil abad wa aku al makhluk ala talafudil ibad wa aswatihim wa harakatihim wa aksabihim. Adapun Imam Bukhari rahimahullah taala ya, beliau ketika mengatakan Ketika ditanya, apakah Al-Quran makhluk? Beliau mengatakan, ya perbuatan hamba itulah yang apa? Makhluk. Maksud beliau seperti tadi, yang keluar dari suara manusia ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Suaranya itu adalah makhluk. Makanya Rasul mengatakan Zainul Quran bi aswatikum. Ya, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara-suara apa? Kalian, suara kalian, suara manusia makhluk. Ya. Ini yang dimaksud Imam Bukhari. Ya, beliau mengatakan af'alul ibad makhlukah. Perbuatan hamba itu yang makhluk. Maksud beliau suara yang keluar itulah yang makhluk. Ya, adapun ayat-ayat yang dibaca itulah yang namanya apa? Kalam Allah. Seperti tadi sudah jelas seperti ya mushaf Al-Qur'an. Ya, mushaf Al-Qur'an tidak semuanya kalam Allah. Yang kalam Allah hanyalah ayat-ayat yang tertulis. Adapun di situ ada apa? Ya, sampul mushaf ya ada mukaddimah, depak misalnya, ya ada kata pengantar penerbit, semuanya adalah apa? Makhluk. Tinta yang ditulis itu makhluk, kertasnya adalah makhluk. Ini jelas sekali bahwasanya Imam Bukhari ketika mengatakan perbuatan hamba itu makhluk ingin membedakan apa yang keluar dari ayat-ayat itulah yang namanya kalam Allah. Adapun suara itu suara kare, suara makhluk Wa nafa ismal khalqi alal malfud wa al Qur'an alladhi sami'ahu Jibril min Allah wa sami'ahu Muhammad min Jibril. Ya, adapun ya ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Jibril misalnya, ya ini adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ini yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Intinya sebetulnya tidak ada perbedaan antara Imam Ahmad dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Cuma eh beda ungkapan saja. Imam Ahmad ya beliau dengan eh, ketegasannya membela Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk sampai menutup pintu-pintu seperti itu. Imam Bukhari tidak salah ketika mengatakan afal ibad makhlukah. Ya, beliau ingin memperinci permasalahan. Ya, sekali lagi kalau ada kata-kata ada perbedaan pendapat antara para ulama seperti ini, sebenarnya bukan apa perbedaan yang signifikan. Ini perbedaan ungkapan saja, semuanya di atas akidah Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Kemudian tanbih. Laqad zama kathirun min ahli ahwa an al-Imam Al-Bukhari rahimahullah kal lafzi bil Quran makhluk. Banyak kelompok ahli bid'ah mereka menuduh Imam Al-Bukhari mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk. Walakin ba'da tahqiq tabayyana anna nisbata hadal qalil Imam Al-Bukhari rahimahullah min qibali syahadati zur alaih. Setelah diperiksa, ya, dikoreksi, di ya tasabut, di cross check di dalam buku-buku beliau atau buku-buku karangan murid-murid beliau bahwasanya penisbatan ucapan tersebut kepada Imam bukhari ini termasuk kedustaan, ini termasuk tuduhan dusta. Dan sekali lagi suatu yang merupakan sunatullah. Jangankan ya, kita ulama, rasul, sayyid waladi Adam, akramul khalqi. Ya, namun tidak lepas tidak selamat dari tuduhan-tuduhan dusta. Rasul dikatakan syairun majnun, penyair yang apa? Yang gila. Ya, demikian pula di sini Imam Bukhari rahimahullah dituduh mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa? makhluk dan sudah kita sampaikan kemarin di antara ulama ada yang mengatakan ini di antara sebabnya akan ada ya hasad, ya iri dan dengki dari sebagian orang yang mereka apa? tidak menginginkan Imam Bukhari terus ya menjulang tinggi nama nama beliau. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, la yakhlu jasadun min hasad. Ya, setiap jasad manusia kecuali para nabi dan para rasul tidak terlepas daripada penyakit hasad, iri dan dengki. Ya. Namun walakinna al-karim ya yufi. Adapun orang yang baik itu tetap meremerangi. Ada perasaan ingin itu hasad, diperangi terus, ya. Namun walakin laim ya yubdi akan api orang yang jahat, yang busuk hatinya ditampakkan lewat ucapannya tadi, lewat tuduhan dustanya itu. Nah, ini banyak sekali. Ya, bukan hanya pada orang-orang di pasar, di pinggir jalan, namun juga di sebagian orang yang pengajian, ya bahkan yang berkaliber ustadz dai terkadang ada unsur hasad wal hikat ya. di antaranya apa Imam Bukhari mendapatkan hal tersebut bukan hanya dari al bidah juga dari sekeliling orang-orang yang eh, dekat dengan beliau ya padahal di antaranya tadi sudah kita sampaikan Muhammad bin Yahya Azhali, gurunya beliau sendiri tidak mau disaingi ya Al Imam Al Bukhari karena beliau sudah sangat tersohor eh, keilmuannya kecerdasannya bahkan sempat diriwayatkan pernah Imam Bukhari itu masih kecil, beliau masuk ke suatu negeri, ya, diuji oleh orang-orang ahli hadis yang sudah senior, ya. Dibuat hadis itu kan ada perawi-perawinya, ada sanat, ada matan, ada perawi-perawinya. Ya, misalnya dikasih 100 hadis, ya, di isinya kayak masang parcel itu ya. Ya, dicampur-campur aduk, ya, sanat dan matanya dipindah-pindah. Imam Bukhari suruh merangkai lagi seperti ya yang sebenarnya dan beliau sanggup untuk melakukan hal hal tersebut ya maka banyak terkadang orang yang hasad terhadap beliau di ya isukanlah hal-hal tersebut ini sekali lagi penyakit hasad penyakit yang sangat berbahaya makanya para ulama dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu agama itu disebutkan diantaranya harus oleh berilmu itu menghilangkan penyakit hasad dari di dari dirinya ini penyakit yang sangat berbahaya ya iblis itu Allah turunkan dari surga di antara sebabnya karena apa? Hasad kepada siapa? Adam, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ana ya Allah. Aku lebih baik dari dirinya, dari Adam. Ya, hasad dia kepada Adam nggak mau sujud. Ya. Demikian pula bagaimana dosa pertama kali yang muncul di atas muka bumi karena hasad, yaitu kisah dua anak Adam yang apa? saling yang salah satunya ingin membunuh saudaranya karena apa? Yang satu diterima sodakohnya, yang satu tidak, yang tidak diterima hasad. Saat tulanak, aku akan membunuhmu. Naudzubillah min dalik. Saudaranya Yusuf, ya atau saudara saudara Yusuf yang memasukkan Yusuf ke dalam sumur, apa sebabnya? Hasad, ya iri dan dengki. Makanya hasad dan iri dan dengki ini penyakit yang sangat kronis, yang sangat amat berbahaya. Ya, dan itu tidak selamat. ilah marhamallah ya maka diantaranya kita wajib untuk memeranginya dan waspada terhadap orang yang hasad makanya kita diajari Allah Taala untuk membaca doa wa min syarri hasidin idza hasad minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang apa yang hasad bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ulama ada perbedaan pendapat tentang bagaimana orang yang membunuh orang lain dengan pandangan mata hasadnya ya intinya apa mata orang yang hasad kepada kita bisa apa? mencelakai kita biidnillah dengan seizin dari Allah. Maka kita kita membaca surat An-Nas atau wa min syarri indah, eh, wa min wa min syarri hasad itu diantaranya apa? sangat berbahaya, bisa membunuh penyakit ain, penyakit apa? mata orang yang hasad tersebut. Ini sekali lagi harus kita waspada. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Bukhari rahimallahu taala eh, beliau dituduh mengatakan bacaan Al-Qur'anku quran adalah makhluk. Ini sekali lagi tuduhan dusta Ayah eh, sebagian orang dan ini juga dilontarkan oleh kelompok Al-Bidah sampai detik ini. Seperti ucapan ya eh, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan turunnya Allah ke langit dunia atau turunnya Allah dari dari aras ke langit dunia seperti turunku seperti turunan turunnya aku ke atau dari atas mimbar. Ya, ini adalah ucapan dustanya al bidah untuk mengatakan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak pernah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar. Ini adalah ucapan yang dusta dan juga disampaikan oleh para ulama tentang bukti-bukti kedustaan tersebut. Wa annahu bara'un min hadhil maqala. Imam Bukhari berlepas daripada ucapan tersebut. Walaqad sarah Imam Al-Bukhari nafsuhu anna man qala inni qultu lafzi bil Qur'an makhluk faqad kadzaba alayya. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah jelas-jelas mengatakan barang siapa yang mengatakan aku berkata bacaan al ku makhluk, maka dia telah berdusta atasku, ya. Sekali lagi, jangan heran kalau banyak muncul isu-isu miring tuduhan-tuduhan dusta kepada ulama-ulama al-sunnah wal jamaah atau kepada dai-dai yang eh, istiqomah di atas ajaran ahli sunnah wal jamaah. Qala Muhammad bin Nasr rahimahullah taala, sami'tu Muhammad bin Ismail al-Bukhari Yakul berkata Abu Muhammad bin Nasr, muridnya Imam Bukhari, aku mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, "Man za'ama anni qultu lafzi bil Qur'an makhluk, fahuwa kadzabun." Barang siapa mengatakan aku berkata ya bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia sangat berdusta, dia pendusta ulung. Fa inilam aku lu, aku belum pernah mengatakan seperti itu. Fakutulahu ya Aba Abdullah, qad khodon nas fi hada wa aktsaru fi. Faqal laisa illa ma'akul. Kemudian Muhammad bin Hasan mengatakan lagi, wahai Abu Abdullah, manusia ini sudah eh, luar biasa termakat isu tersebut. Ya, ini sekali lagi wajib dari ini pelajaran berharga bagi kita. Ini bukan pelajaran hanya sekedar akidah saja, namun juga dalam masalah akhlak. Ya, ya bahwasanya hati-hati dengan dengan isu, dengan gosip-gosip apa? miring. Harus kita ada apa? kehati-hatian. Jangan semua ucapan manusia kita terima mentah-mentah. Ya, ya ada manusia yang baik, cuma dia terpengaruh dengan apa? Ya, isu tersebut. Dia kurang cross kurang hati-hati dia masuk ke dalam ya jaringan orang-orang yang berdusta karena Rasul mengatakan kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli masami. Cukup orang itu dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan semua apa yang dia dia dengar. Terkadang sekali lagi orang itu baik cuma terpengaruh dengan orang lain. Maka antum jangan ikut terpengaruh, harus cross check tersebut. Ya, di sini juga demikian. eh kata Muhammad bin Nasr orang-orang sudah termakan dengan isu tadi. Isu bahwasanya Imam Bukhari mengatakan bacaan Al-Qur'anku quran adalah makhluk. Maka Imam Bukhari mengatakan, ya aku tidak memiliki kecuali apa yang aku katakan ini. Ya, artinya apa? Ya sudah Allah. Ya, kalau ada isu tersebut, yang penting aku di atas al-haq. Ya, tidak perlu apa? Ya, bingung. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa Abu Amr al-Khaffaf Ataitul Bukhari fanadartu fil ahadith hatta tobat nafsuhu. Ya, kada seorang yang bernama Abu Amr Al-Khaffaf Aku pernah mendatangi Imam Bukhari dan aku pernah berdialog dengan beliau tentang masalah hadis hatta tobat nafsu sampai beliau senang. Fakultu ya Abu Abdullah, hahuna ahadun yahki anka annaka qulta hadil maqala. Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Bukhari, Ya, di sini aku ingin menyampaikan ada seseorang yang bercerita kepadaku tentang dirimu. Ya, bahwasanya engkau mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Faqala ya Aba Amr, eh Fatma akullaka. Kata Imam Bukhari, wahai Aba Amr, ya, hafalkan apa yang aku akan sampaikan kepadamu. Man za'ama min ahli Naisabur wa Qaumas wa Rai wa Hamadan wa Halwan wa Baghdad wal Kufa wal Basra wa Makkah wal Madinah aniku telah diberikan makhluk ke kedabun. Ya, bahwasanya barang siapa mengatakan baik dari penduduk Naisabur, kaum Masroi dan sebagainya, eh, itu bukan di Baghdad, Kufa, Basra, Makkah, Madinah, aku mengatakan bacaan Quran makhluk, maka dia adalah pendusta. Ya, di sini juga kita ambil pelajaran. Eh, bagaimana eh seperti tadi Abu Amr Al-Khaffaf cross check tidak langsung apa diterima isu tersebut meskipun banyak orang yang mengatakannya tidak percaya Apalagi Imam Bukhari terkenal dengan komahannya dalam masalah akidah. Eh, kalau ada isu seperti itu, cross check, jangan diam. Wah, ini bukan urusanku. Nah, ini sekali lagi seorang eh, muslim ketika mendapatkan berita tentang saudara yang jelek, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayan. Wah, orang beriman, jika kalian mendapatkan suatu berita dari orang fasik, tabayin cross check, jangan diam-diaman. Eh, ya, Apalagi eh, ulama mengatakan asakit anil hak setan akhras. Orang yang diam dari kebenaran itu setan yang bisu. Tahu saudaranya di ya gosip yang enggak enggak itu dia enggak enggak diam cuek oh bukan urusanku Rasul mengatakan unsur akhoka doliman al mazluman tolonglah saudaramu yang didolimi atau yang apa yang mendolimi yang didolimi tolong dia ya bela dia yang mendolimi nasihati dia jangan diam diaman bukan urusanku inna udhubillah min dalik ini tidak ya tidak ada ukhuwah al-islamiyah. Kalau seperti itu ya seperti tadi al-asakit al-haqqi syaiton akhros. Di sini Abu Amr ketika mendengarkan isu tersebut cross kepada Imam Ahmad rahimallahu taala. Kemudian beliau mengatakan fa inni lam aqulhu illa af af'al ibad makhluqah. Aku tidak pernah mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk. Namun aku hanya mengatakan perbuatan hamba itu makhluk. Beda sekali, ya. Maka di sini juga ada ya. Ada pesan yang tersirat yaitu harus kita betul-betul memahami ucapan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pembicara. Jangan salah paham, ya. Maka antum kalau pengajian hati-hati. Eh kalau ngantuk sedikit, silut kolil, ini kadang berbahaya, nanti salah paham, ya. Maka harus betul-betul memahami ucapan sesuai dengan apa yang diinginkan. Imam Bukhari hanya mengatakan perbuatan hamba makhluk. Namun yang tersebar Imam Bukhari dituduh mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Maaf jauh berbeda. Ya, sudah kita sampaikan Imam Bukhari pernah ditanya, ya. Apakah Al-Qur'an makhluk? Beliau mengatakan perbuatan hamba itu makhluk. Namun dipaham oleh sebagian orang, apalagi sudah salah paham, hasad lagi. Apa? dulu matun bak dua fokor ba'din. Maka apa? Memang sudah niatnya jelek, ada ucapan yang seperti itu, jadilah ya api yang membakar ya diisukan Imam Bukhari mengatakan bacaan Al-Qur'an itu adalah apa makhluk maka jaga hati jaga juga apa ya pemahaman jangan sampai salah memahami ucapan Idan asabit anhu anauqal af'aluna makhluqa. Maka kesimpulannya Imam Bukhari hanya mengatakan perbuatan kita itu adalah makhluk. fayatul fi hada talaful qari bil Quran. Yang dimaksud oleh beliau perbuatan hamba itu makhluk, maksud beliau adalah ucapannya orang yang membaca itu adalah makhluk. Wa kitabatul katib li asal Quran wa hifdzul hafid lil Quran wa jahrul qari bil Quran wa husnu sautihi wa taghani bil Quran fa ya umrun makhluqatun. Demikian pula tulisan di dalam mushaf atau tulisan dalam ya kertas. Ya tulisannya ya dalam artian bukunya, kertasnya, ya tintanya, gerakan orang yang menulis ini adalah makhluk. Demikian pula hafalan ya orang ya dia kuat hafalannya. Hafalannya itu adalah apa? makhluk sedangkan ayat yang dihafal itu kalam Allah. Demikian pula eh, ya kerasnya suara yang membaca itu adalah makhluk. Wa hususati keindahan bacaan ya orang yang membaca itu adalah makhluk. Wa taghannihi bil Quran fa ya'mul makhluqa li'anna min af'al ibad karena itu adalah perbuatan hamba dan perbuatan hamba adalah apa? makhluk. Fahada madaba ilai rahimallah wahada tafsilu fil mas'alati fata'amal. Inilah pendapat akidahnya Imam Bukhari rahimahullah taala dan ini perincian beliau dalam masalah ini maka renungkanlah. Ya, artinya sekali lagi beliau sangat jauh dari tuduhan tersebut. Intinya harus kita meyakini Al-Qur'an kalam Allah bukan makhluk. Selamat. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Eh, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah atau eh, Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah setelah menjelaskan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Poin yang ke-12 judulnya Af'alul ibad makhlukatun lillah. Perbuatan hamba itu makhluk. Nah, ini ada masih ada keterkaitan meskipun ini arahnya nanti kepada iman kepada takdir dan sudah kita jelaskan. Intinya ini sebagaimana firman Allah, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan hak Allah untuk apa? Memerintah. Kata para ulama ayat ini dalam surat Al-A'raf ini ada dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah apa? Kalam Allah. Karena apa? Allah membedakan antara penciptaan dengan syariat yang itu ada dalam Al-Qur'an. Ciptaan itu makhluk. Ya, ciptaan Allah adalah makhluk sedangkan Al-Qur'an bukan apa? Bukan makhluk itu adalah apa? Kalam Allah, bukan bukan makhluk. Dan ini juga kita baca Ar-Rahman, Al Quran, apa? Khalaqal insan. Allah bedakan. Al Quran. Allah yang mengajarkan apa? Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan kalamullah, sifatullah. Allah bedakan. Al Quran, khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Manusia dan perbuatannya, bacaannya, ya, seperti suaranya tadi, gerakan bibirnya, itu adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini adalah apa? Makhluk. Ya, sekali lagi Allah sendiri membedakan dalam ayat tadi Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan. Dibedakan. Al-Quran Allah ajarkan, tidak mengatakan khalaqal Quran. Maka jelas Allah membedakan antara ciptaannya dengan sifatnya. Ahli bidah ya, mereka memiliki banyak subuhat ya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Mereka pakai ayat. Ya. Di antara ayatnya Allah mengatakan Inna ja'alnahu Qur'anan Arabia. Sesungguhnya kami, kalau menurut versi Al-Bidah, kami menjadikannya, yaitu menciptakannya dengan berbahasa Arab. Kata mereka ja'alna di sini artinya khalaqa, kholakna. Maka ulama membantah bahwasanya <clears throat> dalam segi bahasa Kata-kata ja'ala itu bisa berarti khalaqa menciptakan, bisa berarti menurunkan. Ya. Namun dalam ayat itu artinya menurunkan. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Bukan menciptakan. Kalau ja'ala itu artinya kholaqa hanya membutuhkan satu objek. Ya. Apa contohnya? Surat Al-An'am ayat yang pertama. Allah mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Dialah Allah yang mencipta atau segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia menciptakan jalan di sini artinya menciptakan, menciptakan kegelapan dan cahaya. Di situ Allah mengatakan ja'ala khalaqo artinya karena hanya membutuhkan satu apa? objek. Jadi kaidahnya dalam bahasa ja'ala dalam segi bahasa Arab kalau dia memiliki satu objek artinya khalaqah. Kalau dia memiliki dua objek maka artinya apa? Sayyara atau anzala, menurunkan atau menjadikan, bukan menciptakan. Sebagaimana Allah mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabia. Apalagi ayatnya jelas. Ada dua ayat yang satu mengatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Ayat yang lain mengatakan inna anzalnahu. Maka arti kata ja'alna di sini apa? Anzalna, kami menurunkan. Paham ya? <laughs> Kalau nggak paham belajar bahasa Arab lagi. Ya. Namun intinya ahli bidah mereka tidak diam. Eh, mereka punya subuhat. Eh, makanya di antara hikmah Allah menciptakan ahli bidah agar kita belajar. Nah, ini salah satu apa? hikmah adanya alil bidah. Eh, ini pembahasan masalah iman kepada apa? Iman kepada takdir. Eh kalau kita atau kalau Allah nggak menciptakan alil bidah, kita mungkin santai-santai, nggak ada syiar rafidah, nggak ada khawarij, kita malas belajar. Eh, malas membaca buku-buku ulama. Makanya setiap ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Jangan ke alil bidah. Allah ciptakan iblis ada apa? Hikmahnya. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan sampaikan. Bahwasanya semua ciptaan Allah ada hikmahnya. Yang baik, yang jelek ada hikmahnya. Allah menciptakan al-bidah di antara manfaatnya untuk kita berjihad melawan al-bidah di antaranya dengan apa? Mempelajari kitab-kitab al sunnah wal jamaah. Eh seperti tadi, kita mengkantar kelompok Jahmiyah Mu'tazilah. Berpahala enggak? Berpahala enggak? Hah? Eh ya, ini adalah apa? Hikmah. Allah menciptakan beda, meskipun kelihatannya jelek. Mungkin ada bertanya, kok Allah ciptakan mereka? Ada hikmahnya. Well, oh, ini a'lamu malah ta'lamu. Kata Allah, aku lebih mengetahui apa yang kalian ini apa tidak tidak ketahui. Allah lebih mengetahui tentang ciptaan-ciptaannya. Allah ciptakan lebih tidak untuk kita apa? Eh, berlomba-lomba ya mempelajari agama Allah. Jangan sampai kita tersesat sebagaimana mereka. Kemudian juga kita menasihati mereka, kita membantah mereka ini adalah ladang pahala bagi kita. Sampai, sampai Syekhul Islam Taimiyah mengatakan aradu alal mubtadi mujahid. Orang yang membantah lil bid'ah itu adalah mujahid yang berjihad di jalan Allah. Imam Nukaim rahimahullah membawakan di antara bentuk-bentuk jihad adalah jihadu bil bid'ah wal munkarat. Jihad melawan pelaku kemungkaran dan kebid'ahan. Ya, semuanya ada apa? Hikmahnya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lukali hada wa akhiru da'wana anil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung Yufit TV dengan belanja di Yufit Store. www.yufitstore.com